Baik, barakofikum. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi ialah prinsip alusna wal jamaah fil talaki wal istidlal. Yang kedua, fil manhaj. Di prinsip alusunnah wal jamaah dalam masalah manhaj. Masalah-masalah prinsip Nah, atau metode dalam memahami agama ini dan dakwahnya. Yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul kiram. Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Jadi prinsip-prinsip dalam peragama dan dalam kehidupan sehari-hari kita meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yang mulia. Nah, tidak meniru yang lain. Yang kedua, mubayanatu ahlil bidah wahijranuhum wa tahdir minhum wa adamu mujalasatihim memisahkan diri dari alul bid'ah ingat ya memisahkan diri dari alul bid'ah berarti tidak merapat dengan alul bid'ah ini perhatikan baik-baik yang kedua menghajar mereka tidak malah apa ini? Menghormati atau menyayangi mereka. Mentahdir mereka. Tidak mendiamkannya. Dan tidak bermajlis dengan mereka. Nah, tidak duduk mesah di majlis mereka. Tidak tampil bareng di televisi bersama mereka. Tidak tampil bareng daurah bersama mereka. Nah, Barakofikum. Ini ikhwan abidina azakumullah prinsip alusunah wal jamaah. Kalau ada mereka-mereka yang tidak mengamalkan prinsip ini, maka bukan alusunah wal jamaah. Walaupun mereka mengaku diri sebagai alusunah wal jamaah, walaupun mengaku diri sebagai salafiyun. Nah, engkau sunni, engkau salafi, Naam. Kenapa engkau merapat kepada alul ahwa wal bidah? Kepada politikus? Kepada tokoh-tokoh yang menyimpang? Yang telah ditakdir oleh para ulama kibar? Naam. Begini, begini, begini. La tak tadiru. Nggak usah cari alasan. Engkau telah keluar dari mandat salaf. Bukan masalah remeh. Ya, Ketua kok gak boleh. Ini prinsipnya yang menyimpang itu. Asalnya meremehkan, lama-lama meninggalkan prinsip. Ingat. Menghajar alul bid'ah. di alul bid'ah. Tidak malah muji-muji alul bid'ah. Tidak malah apa ini? Barakofikum. Mendiamkannya itu menyimpang malah dijadikan sebagai pengajar. Ini menyimpang malah apa ini? Diundang untuk tampil di tempatnya. Allah mustahil. Tidak bermajelis dengan alul bid'ah. Loh, dia malah apa ini? Tampil bareng di televisi. Tampil bareng acara daurah-daurah dengan mereka mereka yang telah ditahdir oleh para ulama kibar, tokoh-tokoh yang menyimpang. Barakofikum. Mereka-mereka semacam itu bukan ahlu sunnah. Nah, mohon maaf, mungkin dikatakan menyimpang karena dia nggak tahu, ya. Ternyata yang didatangkan dari Saudi, dari Yaman, ya, itu menyimpang. Dia nggak tahu kali itu menyimpang. Taunya itu Syekh Kabir jenggotnya panjang. Doktor, profesor, ya. Nah, menjabat ini ini ini ini begitu. Padahal mereka-mereka itu di sana telah ditahdir oleh para ulama kibar. Mereka adalah memiliki paham yang menyimpang. Barakallahu Jangan didatangi daurahnya. Jangan dekat-dekat sama mereka. Barakofikum. Eh, ternyata segerombolan orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai dai dan ustad ustadz alusunnah. Kalau ngaku alusunnah, duduk manis. Bahkan yang ngundang tampil barang di televisi. Nah. Terus kemudian ada yang senang bangga ditegur ya akhi mereka itu bukan ahlu sunnah dalilmu apa ya, mereka itu pemesraan dengan ahlul bid'ah orang yang menyimpang kamu hanya percaya sama dai yang levelnya ustad. itu secara logika lebih pintar harus macam-macam ya ini hati-hati ini yang menyebabkan sebagian ikhwah merasa hal itu biasa, tapi ini sangat luar biasa. Al-Sunnah wal Jamaah sejak zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai sekarang tetap menggunakan prinsip ini. Mereka tidak mau merapat kepada alul bid'ah. Mereka tetap menghajar, mentahdir alul bid'ah dan tidak bermajlis dengan mereka. Barakallahu Nah, tahdir itu bagian daripada ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya tahdir. Ya. Tahdir bagian daripada ilmu. Tapi ilmu alusunah itu bukan hanya tahdir. Buktinya tafsir diajarkan, hadis diajarkan, fikih diajarkan, ya. Nah, begitu. Sekali-kali tahdir. Nah, supaya sadar dan melek kalau fulan fulan fulan fulan itu memang menyimpang dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi yang bilang gitu aja kok nggak boleh, gitu aja kok dibilang menyimpang. Nah, kamu itu menyimpang. Kenapa? Meremehkan prinsip. Ujung-ujungnya kamu pasti akan meninggalkan prinsip itu. Kembalilah ke jalan yang benar ya engkau telah tertipu oleh seorang yang engkau kagumi selama ini. Engkau lupa bahwa kebenaran itu harus dijunjung tinggi. Nah, seperti nasihat para ulama ketika guru kita menyimpang, maka kita katakan, ya Ustadz, engkau adalah kabir bagi saya, senior saya. Tapi kebenaran akbar mingkah. Kebenaran itu lebih kabir daripada antum. Maka aku lebih mengikuti kebenaran daripada antum. Kenapa? Antum menyimpang. Oh. Itu tekanan itu, ya. Beban mental itu. Gurunya nyimpang. Padahal guru seniornya, Guru yang selama ini membimbingnya, orang yang begitu dikaguminya, menyimpang dari manhaj yang benar. Maka kata para ulama kibar, katakan kepadanya, Wa Ustad, ya Ustad, engkau ialah kabir bagi kami. Engkau ialah senior kami. Tapi kebenaran itu akbar mendalik. Lebih besar, lebih senior daripada anda. Yang lebih layak untuk diikuti. Mohon maaf ya dengan penuh rasa hormat saya mengikuti kebenaran. barofiku Itu bahasa yang halus, sopan, ya. Nah, apalagi yang menyimpang itu bukan apa-apanya, bukan gurunya, bukan sesuatu yang diidolakan, ya sudah. Ah, nah, dia menyimpang, ah sudah, jak dulu kayak gitu. Nah. Tidak ada rasanya kan? Tapi kok ada? Itu bukan gurunya, bukan apa-apanya, tapi dibela mati-matian. Barakofikum ini jahil merokap. Jahil merokap. Ini bodoh tapi dobel. Nah. Dan bela orang, bukan bela yang benar. Nah, gitu. Ustaz saya dulu baik sama saya. Saya loh dikasih rumah. Bahkan cari jodoh nggak dapat Ustaz saya yang nyarikan hmm. bukan begini hmm, gitu. Eh, nangis Ustaznya soalnya apa ini dikatakan menyimpang nah dia sudah apa ini tidak bisa menimbang-nimbang ya luapan emosi dan perasaannya terus begitu sampai berkata dengan ucapan orang yang jahil merekam sekalipun Ustaz saya sholat sambil menjinjing satu kaki ya saya akan mengikutinya nah pas setan dengan kalian semua nah nggak boleh taklim di sini bahasa sana nggak paten nggak hmm, nggak peduli gitu, ya bisa nggak taklim lagi nggak muncul lagi Nah, barafikum kenapa ya tadi itu dia nggak bisa menerima kenyang gak bisa menerima kenyataan, gak bisa apa ini bantah kenyataan. Ya, nah, akhirnya apa ini? Frustasi. Banting setir. Nah, ya. Nah, gak muncul kembali barakallahu ujung-ujungnya merasa didolimi ya nah itu kegiatan takdim gitu. takdir takdir melulu ya nah Gak ada yang lain acaranya. Tahdir, tahdir saja. Nah, ini jadwal itu. Fikir saja bapak orang itu. Nah, nah, nah fikih ada bulughul maram, ada bahia, ada macam fikir fikih semua. Nah. Gak ada jadwal bab tahdir setiap hari apa itu. Gak ada kan? Nah, kok dituduh pelajarannya cuma tahdir saja. Hmm, ini memang orang itu gak punya dalil kecuali apa ini? Main perasaan. Namanya ilmu atifiyah ilmu perasaan, ilmunya orang sufi. kalau oh. Karena sunnah wal jamaah Memang kita mengalami beban yang berat. Orang yang kita idolakan, yang kita senang dengannya, bahkan guru kita menyimpang beban mental ya. Tapi kebenaran lebih layak diikuti. Ya Ustaz, anta kabiran indana wal haq akbar min dalik. Ya Ustaz, engkau memang senior kami, tapi kebenaran lebih senior daripada itu. Kami mengikuti yang benar. Bismillah. Ma'assalam. Hmm. Tenang sudah, tenang. Asalnya gelisah, sedih macam-macam, tapi tenang jalannya. Hmm. Ini penting, ya. Karena prinsip inilah yang menyebabkan mereka-mereka menyimpang. Gak mau pisah dengan alul bid'ah. Gak mau mentah mentahdir mereka Malah bermajlis dengan mereka Barakofikum bermajlis itu duduk bareng saja Itu gak boleh ya ikhwan Apalagi mengambil ilmunya Gak sekedar duduk sesaat Tapi apa ini? Bersimpuh nah, Itu berlaku Baik bagi bapaknya maupun anak-anaknya Sama Bapaknya juga boleh bermajlis dengan alul awal wal bidah Anaknya ya nggak boleh. Jangan bapaknya belajar alus sunnah, anaknya kemudian disuruh belajar kepada alul bid awal awal Bagaimana? gimana? Nah, penyimpangan. Nah, nggak boleh. Jadi bukan main-main. Jadi ini harus jelas. Harus kita terbuka. Lapang dada. Ini masih baru yang kedua ya. Nah, Poin yang kedua ini ada 13. Nah. Taib. Yang ketiga. At-tahakum ilal kitabi wa sunnah wa tanazu ilaihima. Menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai hakim. Dan mengembalikan persengketaan kepada keduanya. Jadi kalau ada perselisihan, ada persengketaan, maka prinsip alus wal Jamaah ialah menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai apa ini? dasar untuk memecahkan masalah itu dengan bimbingan para ulama kibar, ya. Nah, ini sesuai dengan Al-Qur'an wa Sunnah yang benar. Kamu menyimpang, salah, tobat gitu, ya. Kan enak, praktis. nggak ngotot, ngototan, ya. Yang ketiga, sekarang yang keempat. Al-wasatiyah wal-i'tidal. Al-sunnah wal jamaah itu prinsipnya ialah pertengahan. Nah, ini contohnya pertengahan itu gak blok kanan, gak blok kiri, tapi apa ini? Tengah, terus. tidak khawarij, nah, tidak murjiah. Khawarij dalam menyikapi pemerintah apa ini? Mengkafirkan pemerintah muslim yang sah. Murjiah pemerintah itu gak kafir sekalipun melakukan kekafiran. Hmm. Ya, pemerintah itu kalau sudah ngomong muslim, muslim selamanya sampai mati sekalipun dia melakukan kekafiran. Ini orang-orang Khawarij, pemerintah itu kafir walaupun hanya melanggar satu di antara dosa. Alusna wal jamaah, barafikum di tengah-tengah. Pemerintahnya masih muslim tapi menyimpang. Nah, tapi nggak boleh memberontak. Kalau kafir dikafirkan. Barafikum. No. Pemerintahnya menyatakan diri murtad, itu ya tetap katakan muslim, kata murjiah. Ya. Nah, karena mereka menganggap keimanan itu tetap. Ya, sekali bilang muslim, muslim selamanya. Gak ada istilah apa ini, murtad. Nah, itu contoh. Taib. sunnah juga tengah-tengah antara Qadariyah dan apa ini? Jabriyah. Nah, Qadariyah sama Jabriyah. Keyakinan masalah apa ini? Takdir. Qadariyah pendapat? Barakafikum. Tidak ada takdir Allah nah, Semuanya tergantung hamba Jabriyah Hamba nggak bisa berbuat apa-apa. Semuanya takdir Allah. Al-Sunnah tengah-tengah. Semuanya takdir Allah, tapi hamba punya apa ini kemampuan untuk berbuat. Namanya wasatiyah wadi tidak. Kemudian yang ke lima, mahabbatus sunnah wahliyah. Al-sunnah wal jamaah itu harus cinta dengan sunnah dan cinta dengan ahlu sunnah. Aduh seneng dengan sunnah, bangga dengan sunnah, dan cinta dengan apa ini? Ahlu sunnah. Jangan minder menampilkan apa ini? Sunnah. Ya, punya jenggot panjang harus bangga. Nah, walaupun diejek sama orang, bilang sama orang itu Jenggotku adalah kebanggaanku. Barafikum. Punya jubah bangga. Walaupun diajak sama orang bilang jubahku kebanggaanku. Hmm, ya. Nah. Dan juga cinta dengan ahlu sunnah. Kalau ada orang yang mengamalkan sunnah, disapa, diberi salam, dicintai, dibantu. Kok malah apa ini? Dibenci. Barakallahu. Ini ahlu sunnah dimanapun dia berada. Yang keenam, sedu darail fitan. Menutup pintu-pintu yang menjadi sebab fitnah. Jadi alusunah wal jamaah itu benar-benar punya prinsip kehati-hatian. Kalau ada sesuatu jika dilakukan khawatir jatuh dalam fitnah, maka ditinggalkan. Tidak kemudian tasahul, bermudah-mudahan. Mohon maaf, saya sampaikan contoh apa adanya. Ya, Ini adalah contoh yang disampaikan oleh para ulama kibar, baik dari Saudi, Yaman, ataupun yang lainnya. Contoh ini adalah contoh ikut sekolah formal dengan pemerintah. Ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan dengan surut, dengan persyaratan yang ketat. Yang syarat ini nggak bisa dipenuhi. Saking ketatnya. Ada yang mengatakan tarku, ditinggalkan. Kenapa Ahlus Sunnah Jamaah menghindari sesuatu yang menjadi pintu terjadinya fitnah. Nah, kalau ini dipakaikan, nah akan muncul fitnah-fitnah yang susah dibendung. Maka ditinggalkan. Bukan berarti belajar ilmu matematika atau ilmu pengetahuan umum itu haram enggak. Tapi dengan kemudian mengikuti program-program yang ada secara formal itu akan terjatuh dalam fitnah-fitnah yang susah dihindari. Harkofikum maka alusra wal jamaah menghentikannya. Namanya apa ini? Satu dara'il fitan. Tak percaya? Nah, ikut situ pacara bendera. Ya, nggak ikut disurati terus itu. Nah, Bantah-bantahan terus. Hmm, akhirnya terpaksa kami ikut. Nah. Jadi dia menjatuhkan diri dalam keterpaksaan yang dibikin-bikin. Padahal sejak awal bisa apa ini? Ditetap. Nah. Belum lagi foto-fotonya. Itu rapot lah untuk ini, ini, ini, ini gitu. Buka cadarnya begini-begini. Ya, ustadz ustazahnya suruh buka cadar semua. Ya, nah supaya dapat sangon dana pendidikan. Nah. Ya. Ujian nasional harus ikut sekolah itu hanya apa? Bareng siswa-siswi. Kenapa? Diaduk nomor ujiannya. Harus mengajarkan ini ini ini. Dia sibuk koreksi. Ini enggak ngerti apa diajarkan tapi jangan diyakini ya anak-anak. Ini menyimpang ya begitu. Jadi guru kesenian, nih, seni jaipong, Jawa. Ini menyimpang anak-anak, ini menyimpang. Tapi kalian harus bisa untuk jawab soal ujian saja ya. Yakin ini menyimpang, tapi gunakan untuk soal ujian saja. Pelan-pelan terus tegir. Nah, fitnah-fitnah itu susah dihindar. Maka para ulama kibar menasihatkan kepada kita, takut tinggalkan. Kalian tidak bisa membendungnya. Itulah prinsip alusunah wal jamaah. Adapun yang tasahul bermudah-mudahan bahkan membela mati-matian wallahi ada penyakit dalam hati mereka ada dusta di tangan mereka bohong tapi tidak bisa ditutupi. Kenapa? Sudah menjadi rahasia umum. Ya. Apalagi ustadz-ustadz yang pernah mengenyam semacam itu sampai sarjana, nah, nah masih dibohongi dengan ini bisa disiasati ini enggak enggak bisa susah. Saya dulu termasuk tim yang untuk ngoreksi kurikulum nasional zaman Laskar jihad dulu. Zamannya Pak Ja'far Umar Talib yang ngotot untuk mendirikan formal formal tadi itu. Saya masuk. Kurikulum-kurikulum pemerintah saat itu buku-bukunya disodorkan. Tolong direvisi, di, seleksi ya. Ini yang boleh, yang tidak. Capek, gak habis-habis. Saya semuanya gak bisa. Nah, itu sudah sejak dulu ide semacam itu dicetuskan oleh sebagian. Dan yang paling ngotot kasih tahu, Ja'far Umar Talib. Sejak zaman Laskar Jihad yang kekuasaannya hampir seluruh wilayah Nusantara. Nah, mulai dari SDIT, IT, IT, terus punya T itu adalah hijab yang menutup aib. T terpadu. Nah, terpadu itu nutupi yang nyimpang-nyimpang itu. ini kurikulum gabungan Saudi Indonesia. Nah, belum nanti acara pamuka, pamuki. Nah, repot, sudah susah. Para ulama kita memberi nasihat kepada salafin di Indonesia khususnya takut. Kalian gak mampu. Prinsip kita ialah sedu darail fitan menutup semua pintu-pintu yang menjurus pada fitnah yang susah dibendung. Dan itu berlaku baik untuk bapak-bapaknya atau anak-anaknya. Jangan cuma bapaknya yang kafah salafi, anaknya nggak apa-apa. Yang penting dapat jasa, nanti bisa kerja, bisa punya uang, bisa beli mobil, beli rumah. Awal musta'an. Kalau yang itu berarti memang dia adalah pengikut hawa nafsunya ya. Nah, ada penyakit dalam hatinya. Ada sesuatu dalam hatinya. Nah, wala haula wala quwata illa. Nah. Enggak usah bohong, enggak usah. Mau bohong apa ngeluarkan fatwa-fatwa dulu. Lain Saudi, lain Indonesia, ya akhi keadaannya itu. Ini khusus Indonesia. Kias itu harus sama, bukan ma'al farid. Kias itu harus sama sebab-sebabnya, ilat-ilatnya harus sama. Kalau beda nggak bisa dikiaskan. Saudi itu negara Islam, dasarnya ialah Al-Quran wa Sunnah dengan mandat salaf, sekalipun prakteknya ada yang menyimpang, itu adalah sesuatu yang apa ini manusiawi, walaupun kita nggak memakluminya, ya. Indonesia itu adalah negara yang asas ialah Pancasila. Di situ ada Islam, ada kufur campur. Sehingga gak mungkin kurikulumnya kemudian hanya mewakili kaum muslimin saja. Ya, kan harus bineka tunggal ika dirangkul semua. Dan itu akan masuk dalam semua jenjang pendidikan. Mulai playgroup TK sampai perguruan tinggi. Itakillah, hati-hati. Nah, bukan berarti kita kemudian tidak menghalal, uh, tidak membolehkan belajar ilmu umum enggak ya itu secara khusus, secara khusus belajar bengkel, belajar otomotif itu halal, mubah. Ya, tapi cara mendapatkannya itu yang dipermasalahkan. Banyak fitnah-fitnah yang tidak bisa apa ini kita hadapi, nggak bisa kita bendung. Sehingga daripada kita masuk dalam fitnah, nggak bisa keluar lagi, maka ditinggalkan. Ya, nah. Barakofikum. Ini tentang prinsip ini. Saya sampaikan apa adanya supaya jelas dan tidak ada keraguan. Gak usah pakai alasan-alasan apa ya. Nah, kita nggak bisa dibohongi. Kita pernah mengenyam semacam itu masa-masa gelap dulu ya. Yang gelap ya gelap, nggak usah kembali ke gelapan ya. Kita menuju kepada sesuatu yang lebih terang, lebih jelas. Secara apa ini? Ilmiah. Ini saya tidak bermaksud apa namanya menyudutkan bulan-bulan enggak. Umum ya. Kalau ada yang merasa tersindir, merasa tersudutkan macam-macam, alhamdulillah dia merasa. Nah, mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Nah, daripada enggak merasa ya. Kalau enggak merasa berarti dia tidak memperhatikan dars. Nah. Kan begitu. Masalah dia punya prinsip yang lain, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu menyampaikan, tidak memaksa, ya. Mau mengikuti al-haq kebaikannya akan kembali kepada kita. Mau mengikuti kebatilan maka resikonya ya ditanggung sendiri, ya. Kita enggak kemudian ram-rame ta'awun untuk menanggung resiko penyimpangan antum, ya. Nah, kofikum Yang ke Tujuh. Ittifaquhum fi usuli dinihim wa ada ikhtilafihim fi dalik. Al-Sunnah wal Jamaah sepakat dalam pokok-pokok prinsip agama dan tidak berbeda pendapat. Kebanyakan masalah akidah. Al-Sunnah wal Jamaah itu sepakat. Itu akidahnya sama. Nah, kalau kita belajar akidah, apapun judul kitabnya, yang penting penyusunnya ialah alusuna wal jamaah. Materinya apa ini? Sama. Oh, kayak orang belajar nahwu ya, mubtada. Belajar nahwu yang lain ada mubtada juga, yang lain mubtada juga ya. Nah, itu kan ilmu nahwu. Akidah, iman itu rukun iman ada enam ya. Dimanapun kitab alusuna akan menyebut rukun iman ada apa? Ada enam. Kalau ada kitab yang menjelaskan rukun iman itu ada lima. Ya, kelihatan ini bukan alus sunnah penyusunnya. Ya, nah, barafikum. Ada enggak? Ada. Nah, orang ya. Nah. Kemudian yang ke delapan. Al-iltizamul kamil bil Islam. sunnah wal jamaah melaksanakan Islam secara sempurna tidak pilih-pilih ya. Masalah politik, masalah muamalah, ibadah, semuanya harus menampilkan apa ini? Keislamannya. Tak boleh nyamar-nyamar segala ya. Nah, sengaja Ustaz saya ceker jenggot saya nyamar, tapi saya salafi, salafi alusuna. Gak boleh ya. Nyamar pakaiannya, pakaian preman ya. Saya alusuna. Ya, tapi saya nyamar supaya masyarakat gak benci sama saya. nggak Tampilkan Islam secara apa ini? Sempurna. Nah. Barakallahu Yang kesembilan, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa taraddi anhum wa dzikrum bil jamil. Alusna wal jamaah hati mereka, lisan mereka, tidak mencela para sahabat bahkan mencintai dan meridhoi serta memuji para sahabat kalau ada yang mencaci maki sahabat apalagi mengkafirkan sahabat ini bukan ahlu sunnah tapi syiah ya nah kemudian yang ke sepuluh As-sam'u wa ta'ah liwulatil amri. Dia mendengar dan taat kepada penguasa. Jadi kalau ada teroris, ada pemberontak, itu bukan sunnah wal jamaah. Walaupun kitab yang mereka pegang, kitab apa ini? Majmu'ul Fatawa. saya Islam Ibnu Taimiyah. Nah, tapi tentunya direkayasa. Hmm, ya. Walaupun mereka jebolan Madinah, sebulan Kuwait, bulan Yaman, ya. Ini kalau jadi teroris, jadi pemberontak, ini bukan alus sunnah. Yang ke sebelas Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Nah, itu jelas. Yang ke dua belas la yashaduna li muayyanin bi jannah wal nar illa man syaida law sya'a Tidak boleh mentakyin seseorang sebagai ahlul jannah atau ahlul nar kecuali yang dipersaksikan oleh syariat. Enggak boleh. Misalkan teman kita meninggal, itu ahlul jannah, enggak boleh. Atau ada tetangga kita yang meninggal, itu ahlul nar, enggak boleh kecuali yang telah dipersaksikan oleh syariat. Seperti Rasulullah bersabda kepada 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, ya. Maka boleh kita sampaikan mereka ialah al jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah sampai seterusnya. Kita boleh mengatakan Abu Bakar Siddiq itu ahlul jannah. Umar itu ahlul jannah, itu boleh. Atau yang persaksikan ahlun nar Seperti Abu Lahab Kita bilang Abu Lahab alunar boleh Tapi kalau tidak ada dalil Yang mempersaksikan itu semua Kita tidak boleh mentakin seseorang Sebagai alul jannah atau alunar Yang kedua belas Tahkikul walak wal barak Melaksanakan prinsip walak wal barak Walak itu mencintai Barak itu membenci Membenci ya Mencintai kaum muslimin, kaum mukminin, ahlus sunnah benci terhadap orang-orang kafir dan alul awa wal bidah. Nah. Taib. Ini prinsip alusunawal jamaah ya. Poin yang kedua dalam masalah apa ini? mana? Adapun poin yang ketiga ini dalam masalah dakwah ya juga masalahnya panjang lebar barafikum saya singkat sesingkat-singkatnya pun masih panjang pembahasannya takutnya dipaksakan sehingga nanti menyebabkan apa yang disampaikan tadi itu jadi tidak fokus lagi maka tidak saya sampaikan barafikum padahal disebutkan dalam kitab ini tapi sebagian besar ini sudah terwakili dengan beberapa prinsip-prinsip yang disebutkan tadi. Jadi prinsip alusunan dalam masalah dakwah itu ada bab tersendiri dan tidak saya sampaikan pada malam ini mengingat waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi ya sudah terlalu malam dan takut tidak fokus dengan prinsip-prinsip yang tadi Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlu wal jamaah dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu